Dan dia adalah khatamun nabiyyin, wa innahu khatamun nabiyyin. Dan dikatakan pula di antara sifatnya, wa imamul atqiya atau imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang takwa. Wa sayyidul mursalin dan sayyidnya para rasul, wa sayyidin nasi ajma'in dan disebutkan sifat berikutnya bahwa beliau Allah salatu Wasallam Habibur rabbil alamin. Ini yang kemarin dikritik dengan ilmiah yaitu yang lebih tepat khalilu rabbil alamin. Karena mahabbah dengan khullah lebih tinggi al khullah. Dia habibullah, dia kecintaan Allah, tetapi yang lebih tinggi dari derajat kecintaan adalah dalam bahasa Arab al khullah. Maka dijuluki khalilullah. Dikatakan pula wa kullu da'wan nubuwah ba'dahu faghayyun wa hawa. Maka semua pengakuan kenabian setelah beliau semuanya adalah kesesatan dan hawa nafsu. Kalau ada yang mengaku nabi setelah beliau oleh salatu wassalam, maka itu adalah hawa wal ghaib. Wa al mab'utsu ila 'amatil jinni wa kafatil wara. Dan dialah alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dan jin yakni dakwahnya mencakup dua makhluk yang mukallaf yaitu manusia dan jin. Dengan ini maka selesailah ucapan Abu Ja'far Tahawi tentang masalah Nabi Muhammad Wasallam Yang berikutnya qala rahimahullah wa innal qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawlan وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنين على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بالسقر Haitsu ta'ala sa'uslihi saqar. Fama aw'ada Allah bisaqar liman inna hadha illa qaulal bashar. Alimna wa yaqanna annahu qaulu khaliqil bashar wa la yushbihu qaulal bashar. Kata Abu Ja'far Tahawi rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah menyatakan yang berikutnya dari akidah-akidah ahli sunnah adalah wa innal qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Minhu bada bila kaifiyah. Bermula darinya dari Allah Subhanahu wa taala bila kaifiyah tanpa kita terangkan kayak apanya. Qaulan yang jelas itu adalah ucapan Allah. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan dan diturunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Wa mu'minina ala dalik dan dibenarkan oleh orang-orang mukmin, dipercaya oleh orang beriman haqqan sebagai kebenaran. Wa ayqanu annahu kalamullah dan mereka yakin kalau itu benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala bil haqiqah. Ucapan Allah hakikatan sebenar-benarnya. Laisa makhluqin bukan makhluk, bukan seperti kalamil bariyah, bukan seperti ucapan-ucapan makhluk, ucapan manusia. Al-bariyah adalah semua yang melata di muka bumi atau semua yang hidup di muka bumi itu al-bariyah. Maka ikhwan bin Allah dikatakan bahwa ucapan Allah bukan makhluk. Adapun ucapan al-bariyah semua yang ada di muka bumi ini ucapan-ucapan mereka adalah ucapan makhluk. Tetapi ucapan Allah bukan makhluk. Faman sami'ahu fazama annahu kalam al-bashar faqad kafar. Siapa yang mendengarnya, mendengar ucapan Allah, mendengarkan Al-Qur'an, kemudian berkata ini ucapan manusia, faqad kafar, maka dia kafir. Wa qaddamahu Allah wa 'abahu wa aw'adahu bisaqar. Dan sungguh Allah telah mencerca orang yang berkata demikian yang berkata kalau itu ucapan manusia. Wa'abahu dan sudah menganggapnya jelek, ini dammahu mencerca, wa'abahu menganggap aib, wa'awadahu dan mengancam. Bisakor dengan neraka sakor. Haitsu qala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sauslihi sakor. Sungguh aku masukkan dia ke neraka sakor. Qul inna a'udzu masih ingat bahwa ayat ini dalam surat Al-Muddassir ayat ke-26 adalah berbicara tentang ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang kafir yang menyatakan bahwa ucapan Allah adalah ucapan manusia. Innahu fakkar wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma abas thumma Naam, wa stakbar. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Ini seorang kafir yang berpikir dan menentukan, tapi celakalah apa yang dia tentukan, justru dia menentukan sesuatu yang bertentangan dengan hati kecilnya sendiri. Yaitu menyatakan itu adalah sihir yang nyata. Dan menyatakan, In hada illa qawlul bashar. Itu adalah ucapan manusia. Maka Allah katakan, Sauslihi saqar. Sungguh aku masukkan dia, akan aku masukkan dia ke neraka sakor. Berarti siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kaulul bashar, maka dia diancam dengan neraka sakor. Fama aw'adallahu bisakar liman qala inna hadha illa qaulul bashar. Falamma maka ketika Allah ancam dengan neraka sakar kepada mereka yang berkata bahwa Al-Quran ini ucapan manusia, alimna maka kita tahu Wa aiqanna, maka kita yakin bahwa itu bukan ucapan manusia, tetapi ucapan Allah khaliqil bashar. Ucapan Allah pencipta manusia. Wala yushbih qaulal bashar. Dan tidak menyerupai ucapan manusia sama sekali. Ini ucapan Abu Ja'far dalam matanya. Maka disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. hadhihi qa'idatun syarifah wa aslun kabir min usuliddin. Ini adalah kaidah dasar yang sangat mulia. Ini adalah prinsip besar dari prinsip-prinsip agama. Dalla fihi tawaif kathirah. Sungguh telah sesat sekian kelompok. Karena keliru dan menyimpang dari prinsip ini. Ini prinsip besar yang telah banyak manusia tergelincir, salah paham yang akhirnya sesat. Wa hadzal ladzi hakahu Tahawi rahimahullah huwal haqqul ladzi dallat alaihi adillah Dan apa yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah itu adalah al-haq, kebenaran. Dallat alaihi al yang ditunjukkan oleh dalil-dalil minal kitab wa sunnah dari al-kitab dan sunnah liman tadabbarahuma bagi siapa yang memperhatikannya, barang siapa yang memperhatikan Quran dan Sunnah maka dia akan memperhatikan, akan melihat dalil-dalil yang tegas yang membenarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Dan beliau sebagaimana kita bahas di awal pertama ucapan beliau bahwa ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab seperti ini, kitab yang berisi prinsip-prinsip ahlus sunnah agar jangan hanya pengakuan kami ahlu sunnah, kami ahlu sunnah, tetapi prinsip-prinsipnya bertentangan dengan prinsip ahlu sunnah. Agar jangan sampai mereka manusia kaum muslimin merasa diri ahlu sunnah, ternyata mereka sudah keluar, sudah menyimpang dari jalannya ahlu sunnah. Agar jangan sampai demikian para imam, imam ahlu sunnah menulis. Ada yang ringkas, ada yang luas, ada yang sangat luas, ada yang dirincikan. Semuanya berisi prinsip-prinsip ahlu sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i, ada tulisan Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Aqidatus salaf wa ashabul Haji. Prinsip-prinsip salaf dan para pengikut haji, yakni ahli sunnah wal jamaah. Asy-Syafi'i. Beliau Abu Uthman As-Sabuni adalah Syafi'i rahimahullah dari mazhab Syafi'i. Dan sekarang kita baca dari Imam Abu Ja'far Tahawi dan juga pensyarahnya Ibn Abdul Izz yang kedua-duanya Al-Hanafi dari madhabnya Imam Abu Hanifah. atau madhab Hanafi. Untuk menunjukkan kepada kaum muslimin dalam masalah akidah. Apakah para ulama dari kalangan syafi'iyah. Ataupun para ulama dari kalangan Hanafiyah. Ataupun dari Hanabilah sama. Demikian pula dari Malikiyah. Nggak ada perbedaan. Mereka menyatakan dengan kalimat yang sama. Al-Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran ini ucapan Allah. Bukan ucapan makhluk dan bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bermula dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang prinsip ini didukung dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Wa syahidat bihil fitrah as-salimah. Dan juga dipersaksikan kebenarannya oleh fitrah yang lurus. Alati lam taghayyar bisyubuhat wasyukuk wal ara'il batilah. Diterima dengan fitrah yang salimah oleh orang-orang yang masih sehat fitrahnya yang belum dirusak oleh syubhat-syubhat yang belum dirusak oleh syuku keraguan-keraguan atau al-ara'il batilah atau pendapat-pendapat batil kalau fitrah itu masih salimah diterima dari awal pertama ketika Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku? Tidak ada masalah. Semua yang mendengar, yang berbicara kaum muslimin ataupun bukan muslim semuanya menganggap wajar. Allah berbicara. Enggak ada yang menyatakan ah tidak mungkin enggak ada. Cuma mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak yang diucapkannya kaum muslimin yang saya hormati. Sampai ketika kaum muslimin menyampaikannya kepada para tabi'in. Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara. Nggak ada masalah. Demikian pula pada tabi'in menyampaikannya kepada tabiin tabi'in. Di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, di majelis-majelis ilmu. Bahwa Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara begini dan begitu. Apakah kalian akan membantah dan tidak mau menerima ucapan Allah? Tidak ada yang membahas dengan pertentangan. Gak ada. Masa Allah berbicara? Gak ada. Fitrah mereka menerima. Karena yang namanya berbicara suatu kelebihan. Sesuatu yang mulia. Sebab sebaliknya sesuatu yang rendah. Apakah kalau tidak berbicara berarti bisu? Manusia bisa bicara, Allah tidak bisa bicara. Betapa jeleknya madhab seperti ini. Qanifidin Kata para ulama bahwa sesuatu yang sifatnya terpuji pada makhluk Allah memiliki lebih sempurna. Sesuatu yang sifatnya terpuji pada makhluk <laughs> Allah memiliki lebih sempurna. Orang pintar dengan orang yang berilmu mana lebih mulia? Orang yang berilmu. Maka kita katakan Allah lebih berilmu lagi. Orang yang buta dengan orang yang melihat mana yang lebih mulia? Yang melihat lebih terhormat. Taib Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. Yang mendengar dengan yang tuli, mana yang lebih sempurna? Ya tentunya yang bisa mendengar. Yang tuli itu lemah, cacat, ya, rendah. Tetapi tentunya bagi Allah lebih mendengar lagi. Demikian pula yang berbicara dengan yang bisu, mana yang lebih sempurna? Ya tentunya yang bisa bicara. Allah lebih sempurna lagi, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tidak sama dengan cara bicara nyahuk yang penuh kelemahan dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha sempurna, maka sifat kalamnya pun sempurna sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Bila kaifiyah, tanpa menjelaskan kayak apa kayak apanya tidak. Kita tidak membahas kaifiyahnya karena tidak diberitakan dalam Quran dan tidak diberitakan dalam sunnah. Maka apa yang diberitakan dalam Quran dan sunnah aman nabihi. Kita mendengar dan kita percaya. Sedangkan apa yang tidak diberitakan, kita katakan tidak tahu. Maka sifat-sifat kalam bagi Allah disebutkan dalam Al-Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sekian kali. Sangat banyaknya ya, dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara, sekian banyak hadis. Maka aman nabihi, kulun min indi rabbina. Maka kita harus mengimaninya sebagai seorang muslim mukmin wajib percaya. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Ikhwan ibn a'azakumullah, fitrah fitrah sejak awal dibahas, disampaikan oleh Rasulullah SAW, semuanya menerima. Para tabi'in, tabi'in, tabi'in dan seterusnya menerima. Sampai ketika fitrah tadi dirusak oleh kelompok baru. Jadi bid'ah, kelompok baru ini kelompok bid'ah, yaitu Mu'tazilah mulai berbicara. <laughs> Masa Allah Subhanahu wa taala berbicara? Enggak mungkin. Kalau Allah berbicara nanti seperti makhluk. Berarti bukan berbicara, Allah tidak berbicara. Ini bukan ucapan Allah. Astagfirullahaladzim. Sampai mereka menyatakan bahwa ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah bukan berbicara tapi menciptakan pembicaraan. Jadi harusnya kalau menurut Mu'tazilah, harusnya ketika Rasul, para sahabat, para tabin, para tabin mengajarkan di mimbar, jangan mengatakan Allah berfirman, Allah berkata, jangan. Allah menciptakan pembicaraan, gitu harusnya. Beda, aneh. Dulu nggak pernah orang menentang ketika Rasulullah SAW menyatakan, Qala Ta'ala, Allah berfirman. Demikian pula para sahabat berbicara kepada manusia pada para tabi'in. Allah berfirman, Allah berkata, kalau Allah taala, enggak ada yang bermasalah, enggak ada yang menentang. Semuanya ala fitrah. Sampai mulai ada perusak-perusak fitrah yaitu mereka para Mu'tazilah dan sejenisnya dari Ahlul Kalam. Wa qad nasu fi mas'alatil kalami ala tis'ata aqwal. Mulailah berpecah manusia dalam masalah sifat kalam bagi Allah menjadi sembilan pendapat, sembilan aliran. Ahaduha yang pertama anna kalam Allah wa ma yufidu 'ala nufus min al-ma'ani imma min al-'aqli al-fa'al 'inda ba'dihim aw min Aliran pertama aliran yang berkata bahwa ucapan Allah adalah apa yang tertuang di hati dari makna-makna. ya ini yang tiba-tiba kita paham gitu. Itu ucapan Allah katanya. <laughs> Imma minal aqlil fa'al bisa jadi dari akal yang berbuat menurut sebagian mereka Au min atau dari hasil yang lainnya. Pokoknya kalau tiba-tiba terbetik di benak ini sesuatu, maka itu adalah dari ucapan Allah katanya. Wa hadza qaulu sabi'ah wal mutafalsifah. Ini ucapan para sabi'ah dan ucapan para mutafalsifah. Ini ahli filsafat. Mereka-mereka menyatakan Allah bukan berbicara, tapi memberikan sesuatu yang tiba-tiba kamu tiba-tiba paham. Nggak ada suara, nggak ada yang didengar, nggak ada apapun. Tiba-tiba kamu terpahami. Wah, saya paham begini, saya paham begini. Eh, itu ucapan. Jadi ketika Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah, atau Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, kata mereka, itu tidak ada apapun. Tiba-tiba Nabi Musa paham. Astagfirullahaladzim. Aliran sesat. Taniha yang kedua. Aliran yang kedua anahu makhluqun khalaqahu Allah mutafassilan anhu. Yang kedua mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan berbicara, tetapi kalamullah makhluk. Ucapan Allah itu katanya makhluk yang diciptakan. Khalaqahu Allah munfasilan anhu. Allah ciptakan pembicaraannya dan terpisah dari dirinya. Apa maknanya? Maknanya berarti Al-Quran makhluk dan ucapan Allah itu makhluk dan Allah tidak berbicara tetapi Allah menciptakan pembicaraan. Yang berarti Al-Quran makhluk. Dan kalau Al-Quran makhluk berarti sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Karena tidak ada makhluk yang sempurna. A'udzubillah rajim. Ini juga kesesatan yang berikutnya. Wahada qawlul mu'tazilah. Ini ucapan mu'tazilah pengikut Wasil Ibn Atha. Wasalisuha. Dan yang ketiga, aliran yang mengatakan annahu ma'nan wahid qaimun bidatillah wal amr wal nahi wal khabar wal istikhbar wa in ubbira anhu bil arabiyyah kana qur'anan wa in ubbira anhu bil ibraniyah kana tawratan wa hadha qaul ibn kullab atau oh, ibn kullab yang alirannya aliran kullabiyah Waman wafaqahu dan yang sepakat dengannya seperti Asy'ariyah. Aliran yang ketiga menyatakan bahwa itu adalah makna. Ucapan Allah itu hanya makna satu yang tegak pada zat Allah. Yang berisi perintah, larangan, berita, kabar-kabar, istighbar. Hanya itu saja dan cuma itu Artinya setelah itu tidak bicara lagi. Sesuatu makna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang kalau bahasa Arab dinamakan Quran, kalau bahasa Ibrani dinamakan Injil dan seterusnya. Ya ini bukan berbicara artinya kapan saja bisa berbicara, bukan. Tapi ucapan Allah sudah baku, hanya itu katanya. Ini juga sepintas terlihat bahwa ini adalah sesuatu yang menganggap bahwa ucapan Allah terbatas. Dan ini mengerikan. Ini pendapat Kullabiyah dan pendapat ashariyah Pengikut Ibnu Kullab dan pengikut Abil Hasan al Ashari. Warabi'uha, pendapat yang keempat, aliran yang keempat, anahu hurufun wa aswatun azaliyah mujtabi'ah fil azal. Yang keempat berpendapat bahwa yang namanya ucapan Allah itu huruf-huruf dan suara-suara yang sudah azaliyah mujtami'ah fil azal yang sudah ada sejak dahulu dan terus menerus ada sampai tidak berakhir. Jadi dari awal sebelum ada apapun sudah ada suara-suara itu, sudah ada ucapan-ucapan itu. Sudah ada huruf-huruf itu. Wa hadza qawlu ta'ifah bin ahli kalam wa min ahli hadis. Ini di antara ucapan-ucapan sebagian ahlul kalam dan sebagian yang mengatakan dirinya ahlul hadis. Nah. Qala wa khamisuha dan yang kelima anahu hurufun wa aswat lakin Allah biha ba'da an lam yakun mutakalliman wa hadha qaulul karramiyah wa yang kelima bahwa ucapan Allah itu huruf-huruf dan suara-suara, tetapi Allah berbicara dengan kalimat-kalimat itu setelah yang tadinya tidak pernah dan tidak memiliki sifat kalam. Yani baru ketika berbicara saat itu dikatakan Allah memiliki sifat kalam. Sebelumnya tidak sebut sifat kalam dan ini sudah pernah disinggung ketika kita membahas di awal-awal kajian kitab ini. Ini aliran karamiyah. Wasadisuha dan yang keenam, anna kalamahu yarji' ila ma yuhdithuhu min ilmihi wa iradatihi alqa'im bidatihi. Wa hadha yaquluhu sahibul mu'tabar wa yamil ilaihi razi fil mutalib al-aliyah. Yang keenam menyatakan bahwa ucapan Allah kembali pada apa yang diada-adakannya min ilmihi dari ilmunya wa iradatihi dari kehendaknya yang tegak pada zatnya ada yaquluhu sahibul mu'tabar ini yang dikatakan oleh penulis kitab al-mu'tabar yang cenderung kepadanya juga ar-razi dalam kitabnya al-matalib al-aliyah yakni sesuatu yang sebagaimana Allah bisa mengada-adakan, bisa menciptakan sesuatu, bisa mengadakan yang tadinya tidak ada. Demikian ucapan Allah bikin jadi ada ucapan tersebut yang tadinya tidak ada. Nah, wasabi'uha yang ketujuh, anna kalamahu yatadamman ma'nan qa'iman bidatihi huwa ma khalaqahu fi ghairihi. Wa hadha qawlu Abi Mansur Al-Maturidi. Yang ketujuh berkata bahwa ucapan Allah yatadamman makna, mengandung satu makna, qaiman bidatihi, yang tegak pada dirinya, huwa ma khalaqahu fi ghairihi, dan itu adalah yang dia ciptakan pada yang lainnya. Yani Allah Subhanahu wa taala berbicara maksudnya tiba-tiba Allah memberikan satu makna yang tegak tetapi pada makhluknya. Tiba-tiba diberikan pada si fulan pemahaman itu. Tiba-tiba diberikan pada si fulan atau huwa ma khalaqahu fi ghairihi yang yang dia ciptakan pada selainnya wa hadha qawlu Abi Mansur al-Maturidi ini adalah ucapan Abu Mansur al-Maturidi thaminuha yang kedelapan annahu mushtarak bain al-ma'na al-qadim al-qa'im bidzat wa bain ma yakhluquhu fi ghairihi min al-aswati wa qawlu abi al Ma'ali wa man ittaba'ahu yang kedelapan berkata bahwa ucapan Allah itu adalah kesatuan. Dari makna yang terdahulu sudah ada, sudah tegak pada zatnya, dan apa yang dia ciptakan pada selainnya. Jadi yang nomor tujuh digabung dengan yang sebelumnya. Ada yang berpendapat bahwa ucapan Allah itu sudah ada sejak azali. Ya. Dan kemudian yang berikutnya mengatakan bukan Allah itu menciptakan ucapan itu pada sesuatu yang lain. Tidak tegak pada dirinya, tapi pada sesuatu yang lain. Kemudian digabung pada pendapat yang kedelapan. Bahwasanya musyarakun itu adalah gabungan antara ucapan yang sudah terdahulu dan kemudian diadakan lagi pada sesuatu yang lain selain dirinya. Ini tidak tegak pada datnya, tapi pada sesuatu yang diciptakannya. Itu ucapan ucapan Abul Ma'ali dan para pengikutnya. Watasi'uha dan yang kesembilan Anahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sya'a wa mata sya'a wa kaifa sya'a wa huwa yatakallam bihi bi sautin yusma' wa anna naw'al kalami qadim wa in lam yakun as-saut al-muayyan qadiman wa hadha al-ma'thur an a'immatil hadis was sunnah. Yang kesembilan dan inilah pendapat yang paling benar yaitu pendapatnya ahlul hadis ahlul sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lam yazal mutakalliman idza syaa bahwa Allah selalu memiliki sifat kalam Allah memiliki sifat berbicara kapanpun dia mau wa mata syaa kayak apapun dia suka kapanpun dia suka wa kaifa syaa idza syaa mata syaa wa kaifa syaa Allah berbicara dan Allah Subhanahu wa taala masih tetap selama-lamanya azalian wa abadian memiliki sifat kalam. ya ani maha kuasa untuk berbicara. Kapanpun jika dia mau, kapanpun dia mau dan bagaimanapun dia mau, apapun yang dia akan katakan itu Allah Subhanahu wa taala maha berbicara. <laughs> Wahuwa yatakan lambihi bisautin yusma. Dan Allah berbicara dengan suara yang didengar. Ini juga akan disebutkan dalil-dalilnya dengan suara yang didengar. Karena kalimat-kalimatnya yang diucapkan oleh kaum muslimin seluruh dunia termasuk para penentang-penentang akidah Ahlussunnah juga mengucapkan Allahu liman hamidah ya Allah mendengar apa yang dipuji apa siapa-siapa yang memuji dan juga Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Allah dan juga Rasulullah SAW menyampaikan, aku mendengar Allah berkata. Atau dikatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Aku mendengar Allah berfirman. Berarti kalau didengar, ya ada suara. Kalau dengar, berarti ada suara. Demikian pula Musa alaihi salam. wa Allahu Musa taklima. Berarti Musa mendengar ucapan Allah SWT. Kalau didengar, berarti ada suara. Kayak apa? Wallahu ta'ala alam, kita tidak tahu wa annahu naw'ul kalami qadim dan atau kalimat naw'ul kalam jenis ucapan yakni maknanya sifat kalam itu sendiri itu qadim sejak azalian tidak ada awalnya yakni Allah sejak dahulu kala tetap memiliki sifat berbicara jadi bukan terus berbicara memiliki sifat berbicara yakni naw'ul kalam qadim jenisnya Pembicaraan itu sejak dulu Allah memiliki. Wa illam yakun as-sautul muayyan qadiman, tetapi ucapan Allah yang diucapkan maka itu bukan qadim. Ya. Ketika Allah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an kapan Allah berbicara? Hah? Ya bukan azalian. Kemarin ya. ketika Rasulullah SAW diutus, Allah berbicara. Kan begitu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an menceritakan ucapannya. Mengatakan ya Isa, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau memerintahkan mengatakan pada manusia, "Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah?" Kapan Allah ucapkan ucapan ini? Allah akan mengatakan nanti yaumul qiyamah. Berarti qadim atau tidak qadim atau hadis hadis hadis yakni saat nanti ketika dibangkitkan manusia dipersaksikan Nabi Isa Allah katakan di hadapan seluruh manusia khususnya kaum Nasrani Ya Isa, anta qulta lin ittakhizuni wa ummi ilahain min dunillah? Wahai Isa, apakah engkau mengatakan pada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Tentunya Nabi Isa akan menolak. Dan ini karena Allah Maha Tahu, Allah beritakan dalam Al-Qur'an bahwa nanti Allah akan katakan dan nanti Nabi Isa akan menjawab begini. Khana bin Adapun jenis pembicaraannya tentunya qadim. Allah memiliki sifat kalam qadim, azalian. <laughs> Sejak dahulu Allah memiliki sifat kalam. Tetapi pembicaraan tertentu tentunya kapan Allah kehendaki Allah ucapkan. <laughs> Kalau Allah tidak kehendaki Allah tidak katakan. <laughs> Ikhwan ibn a'azakumullah hadal ma'thur an a'immatil hadis was sunnah. Inilah yang dinukil dari para imam-imam ahlul hadis was sunnah. Walhamdulillah ini yang paling sesuai dengan fitrah. Mudah dicerna, mudah dipaham, mudah diterima. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak kebanyakan putar-putar. Kalau para ahli kalam, ahli filsafat, mereka yang mengatakan tadi, pendapat-pendapat yang sebelumnya, membingungkan. Dan semuanya membuat orang-orang sesat. Wa qalu syaikh rahimahullah. Kembali kepada ucapan syaikh. Rahu Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Wa innal qur'ana kalamullah. Sesungguhnya Al-Quran ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasrahkan Al-Hamzah atafun ala qawlihi itu adalah ataf ala qawlihi innallaha wahid la syarikalah. Maka dibaca wa innal qur'ana kalamullah. Karena ataf mengikuti apa yang sebelumnya. Innallaha wahidun la syarikalah. Innallaha kada, innallaha kada. Wa innal qur'ana kalamullah. Dan sesungguhnya Al-Quran kalamullah. Thumma qala wa inna muhammadan abduhul mustafa. Sampai pada kalimat wa innal qur'an kalamullah. Wa kasr hamzat inna fi hadhihi al-mawdi' al-thalath. الثلاثة لأنها معمول القول dikasrahkannya hamzah pada tiga perkara tadi innallaha wahidun la syarikalah dan yang kedua inna muhammadan abduhu wa abduhul mustafa wa innal qur'ana kalamullah karena semua kalimat-kalimat tadi merupakan ma'mul al-qaul ma'mulul qaul yang merupakan kalimatnya qala berkata begini begininya itu namanya ma'mul al-qaul Yani yang diucapkan. Kalau awal perkara yang merupakan ma'mulul qaul harus dengan kasri inna. Ani qauluhu fi awalil kalam. Karena kita mendengar di awal ucapan Imam Abu Ja'far. Naqulu fi tauhidillah. Kita katakan dalam tauhid Allah. Inna Allah kada. Inna Muhammadan kada. Sallallahu alaihi wasallam. Wa inna al-Qur'ana kada maka itu semuanya ma'mul al-qaul. Baik, ala kulli hal. Kalimat kalamullah dengan kalimat beliau bad minhu bada bila kaifiyati qaulan dari Allah bermula tanpa kaifiyah qaulan radda raddun 'alal mu'tazilah wa ghairihim. Ucapan ini sebagai bantahan kepada mu'tazilah dan lain-lainnya. Fa innal mu'tazilah taz'um anna al-Qur'an lam yabda minhu karena Mu'tazilah mengaku-ngaku dengan batil bahwasanya Al-Qur'an bukan bermula dari Allah SWT. Kama taqaddama hikayatu qaulihim sebagaimana sudah lewat sebutan tentang pendapat Mu'tazilah. Pendapat yang keberapa tadi? Mu'tazilah. Yang kedua. Nah, anahu makhluk, khalaqahu Allah. Qalu mereka berkata wa idhafatuhu ilaihi idhafat tashrif Disandarkannya kepada Allah itu hanya idhafatut tashrif, hanya pemuliaan saja, penghormatan saja. Allah berfirman. Alhamdulillah. Hadikumullah Padahal Allah bukan berfirman katanya, tapi Allah menciptakan pembicaraan. Kemudian pembicaraan itu diucapkan oleh Rasulnya. Jadi bukan ucapan Allah, tapi ucapan Rasul, ucapan manusia. Astagfirullahaladzim. Apa maknanya ini? Maknanya pengingkaran bahwa Allah berbicara dan pernyataan bahwa Al-Quran ucapan manusia. Berarti seperti Walid ibn Mughirah tokoh kafir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir tadi. In hadza illa qawlul bashar. Yang Allah ancam sauslihi sakor. Sungguh aku akan tuangkan, akan tumpahkan, akan masukkan ke dalam neraka sakor. Kata mereka dengan bahasa atau dari sudut bahasa kabaitillah seperti kalimat baitullah, kalimat naqatullah. Kalimat baitullah, rumah Allah itu hanya penghormatan saja Aslinya itu rumah ya rumahnya kita yang kita bangun katanya. Demikian pula naqatullah, unta Allah. Sungguhnya itu bukan bukan unta Allah, ya untanya orang-orang kampung situ. Audzubillah. Kemudian mereka berkata, Mu'tazilah berkata, demikian pula kalamullah atau kalau Allah Allah berbicara itu idofanya idofatu tasyrif saja, bukan berarti Allah yang berfirman, bukan. Yuharrifuna al-kalam an mawadhihi. Mereka mentahrif, memutarbalikan fakta, memutarbalikan kalimat-kalimat Al-Qur'an dari tempat-tempatnya. Wa qawluhum batil dan ucapan mereka batil. Fa innal mudhaf ila Allah taala ma'anin wa a'yan. Karena sesungguhnya yang disandarkan kepada Allah itu dua jenis. Ini sekarang bicara idhafah. Bahwa idhafah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada ma'anin, ada a'yan. Kalau ma'anin itu makna yang tidak ada bendanya. Ada pula yang sifatnya a'yan, benda, zat. Allah rahimahullah, fa idafatul a'yan ila Allah Kalau yang disandarkan kepada Allah itu adalah benda-benda, maka disandarkan kepada Allah itu tuh pemuliaan bagi Allah Taala. Iya. Wahia makhlukah dan dia makhluk. Seperti ucapan Baitullah. Rumah Allah maksudnya masjid. Kenapa masjid dibilang rumah Allah? Padahal rumah-rumah lain jarang disebut Baitullah. Sebagai pemuliaan kepada masjid disebut dengan rumah Allah SWT. Idofahkan kepada Allah Subhanahu Demikian pula benda-benda yang lain yang diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, untanya Allah. Unta benda atau makna? Makna itu sesuatu yang tidak bisa diraba. Itu makna namanya. Unta makna atau benda? Benda. Maka kalau dikatakan naqatullah, apa maknanya? Maknanya ini unta lain dengan unta-unta yang lain. Ada sesuatu padanya. Ada kelebihan yang Allah berikan dan ada aturan yang Allah atur bahwa jangan dibunuh unta ini. Ternyata mereka sembelih. Faqaruha. Mereka sembelih dengan pertentangan kepada Allah sengaja ingin menentang Allah dan Rasulnya. Maka Allah adab mereka. Apalagi yang disebut dengan idhafah kepada Allah dari benda-benda? Hah? Nah, itu pemuliaan. Tetapi kalau makna disandarkan kepada Allah bukan benda, maka itu bukan idhafatut tasyrif seperti ilmu Allah. Ilmu itu benda atau makna? Makna. Mana bentuknya? Ilmu itu kayak apa? Makna. Abstrak. Maka jelas maksudnya adalah betul-betul sifat Allah. Allah berilmu. Demikian pula kudrah, kekuasaan. Benda atau makna? Hah? Nah, makna. Maka kalau dikatakan kudratullah, kekuasaan Allah, apakah maknanya Allah menciptakan kekuasaan atau Allah bersifat kuasa? Allah bersifat kuasa, bukan Allah menciptakan kekuasaan. Wa tuh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kemuliaan yang Allah ciptakan? Atau Allah memiliki sifat mulia? Yang kedua, Allah memiliki sifat mulia. Wa jalalullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makna atau benda? Makna, bukan benda. Maka kira-kira idhafahnya bermana idhafatut tasyrif atau idhafatus sifah? Idhafatus sifah, bukan idhafatut tasyrif, tetapi mensifati Allah, yang Allah memiliki ketinggian. Wa kibriyauh, kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Benda atau makna? Makna. Berarti idhafahnya idhafah Nah, bukan idhafatut tasyrif. Tetapi maknanya Allah memiliki sifat sombong. Wa kalamuhu wa kalamullah sampai kepada pembahasan kita, sampai kepada pembahasan kita. Wa kalamullah diidofakan kalam kepada Allah. Kita tanya, kalam itu benda atau makna? Tinggal jawab. Kemudian sesuaikan dengan yang sebelumnya. Kalau itu makna berarti Allah memiliki sifat kalam. Tapi kalau benda, Allah menciptakan benda tersebut atau pemuliaan terhadap benda tersebut. Wa hayatuhu hayatullah kehidupan Allah yang kekal abadi. Makna atau benda? Makna. Berarti idafahnya fatah tasyrif atau idafah sifah sifah. Demikian pula wa uluwihi ketinggiannya, wa qahrihi Fa inna hadha kulluhu min sifatihi. Semua itu dari sifat-sifat Allah. La yumkin an yakuna syai' min dalika makhluqan. Maka tidak mungkin sesuatu itu dari yang disebut tadi jadi makhluk. Tidak mungkin. Izzatullah berarti izzah itu makhluk Allah. Allah tidak bersifat izzah, tapi Allah menciptakan izzah untuk dirinya. Begitu. Sesat dia. Wal wasfu bitakallum min awsafil kalam, min awsafil kamal. Dan sifat berbicara, sifat takallum adalah min awsafil kamal, termasuk sifat-sifat kesempurnaan. Wadidduhu min awsafin naqsi. Dan lawannya merupakan sifat-sifat kekurangan. Allah ta'ala, Allah berfirman, wattakhadha قوم musa min ba'dihi min huliyihim ijla ijlan jasadan lahu khuwar Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Perhatikan. Untuk menunjukkan bahwa tidak berbicara itu sifatun naqsin, sifat kekurangan. Sedangkan berbicara sifat kesempurnaan. Ayatnya berfirman, Allah ber berkata, "Attakhadha qaumu Musa." Kaumnya Musa mengambil setelah Musa dari huliyihim, dari perhiasan-perhiasan mereka dibikin menjadi satu jasad berbentuk seekor sapi. Lagu khuar, ada suaranya. Entah suaranya bagaimana. Yang jelas punya suara. Alam yarau kemudian jadikan sebagai Tuhan. Allah membantah. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa benda tadi tidak bisa mengajak bicara mereka? La yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Tidak bisa ngajak bicara mereka dan tidak bisa membimbing mereka ke jalan yang lurus. Berarti tidak berbicara sifatu naqsin. Ketika Allah menentang kaumnya Musa yang mengambil seekor sapi yang dibikin dari perhiasan-perhiasan mereka dijadikan sebagai Tuhan, Allah bantah. Apakah yang kalian anggap Tuhan ini bisa bicara? Apa bisa membimbing kalian, ngajak bicara kalian? Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat bahwa benda itu tidak bisa mengajak bicara mereka? Jelas dalam ayat ini tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengajak bicara itu kelemahan. Masa kita akan mengatakan Allah juga tidak bicara? Allah juga nggak bisa bicara. Allah tidak berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan. Ya, jelas ya, ini adalah pendapat-pendapat yang batil yang menyatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat kalam. Adapun pendapat ahli sunnah qatibatan secara keseluruhan, secara sepakat mereka menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Yatakallam kaifa syaa wa mata syaa. Allah berbicara sekehendaknya, kapanpun dia inginkan, kapanpun dia mau. Fakana ubadul ijli ma kufrihim maka para penyembah-penyembah sapi tadi bersama kafirnya mereka a'raf billahi minal mu'tazilah. Penyembah-penyembah sapi tadi dengan syiriknya mereka, dengan kufurnya mereka kepada Musa, ternyata mereka lebih ngerti tentang Allah daripada Mu'tazilah. Fa'inau lam yaqulu li Musa wa rabbuka la yatakallam Karena penyembah-penyembah sapi tadi ketika dibantah oleh Musa. Apakah sapi tadi bisa mengajak bicara kalian? Tidak menjawab. Allah juga nggak bisa nggak begitu. <laughs> Berarti agak lebih pinter daripada Mu'tazilah. Sedikit lebih pinter daripada Mu'tazilah, tapi sama-sama sesatnya. <laughs> muslimin yang <laughs> Wa qala ta'ala 'anil ijli Allah juga berfirman masih tentang berhala sapi tadi zaman Nabi Musa. Afala yarawna illa yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a tidakkah mereka melihat awala afala yarawna illa yarji ilaihim qawlan bahwasanya tidak kembali kepada mereka satu ucapan wala yamliku lahum darran dan tidak memiliki untuk mereka madarat wala naf'an tidak tidak juga manfaat ya. fa'ulima anna nafya ruju'il qawli wa naqsun. Jelaslah dalam ayat ini bahwa la yarji ilaihim qawlan maknanya la yarji ilaihim qawlan tidak menyampaikan ucapan. Ini kalau tidak menyampaikan ucapan berarti kekurangan. Karena Allah sudah menjelaskan kekurangan berhala sapi tadi. Dia bukan Tuhan, dia lemah, dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa ngajak bicara dan layar ilaihim kaulan dan tidak mengembalikan pada mereka ucapan, nggak bisa membantah, nggak bisa membimbing, nggak bisa menyampaikan petua-petua atau ayat-ayatnya, nggak bisa. Dan itu ya Yastadillu bihi ala adami uluhiyatil ijil yang dengan itu kita berdalil bahwa sapi tadi bukan Tuhan karena tidak bisa bicara. Tentunya mafhum mukhalafahnya kalau Tuhan pasti bisa bicara. Iya kan? Kata Allah, sapi ini bukan Tuhan. Lihat, dia tidak bisa bicara. Nggak bisa mengajak bicara kalian dan nggak bisa membantah ucapan kalian. Nggak bisa. Artinya, ini bukan Tuhan karena dia nggak bisa bicara. Mafhumnya berarti kalau Tuhan pasti bisa bicara muslimin saya hormati. Wa ghayatu syubhatihim annahum yaquluna yalzam minhu at-tashbih wa tajsim Para penentang-penentang sifat kalam paling tol alasan mereka yulzimu minhu at-tashbih wa tajsim Kalau kita mengatakan Allah berbicara nanti lazimnya, lazimul qaulnya berarti akan menyamakan Allah dengan makhluk. Dan berarti tajsim, Allah itu jisim katanya. Ya. Mereka menghindar dari sifat jisim. Allah tidak mungkin jisim katanya. Karena mereka menganggap makhluk-makhluk ini atau apa yang ada ini ada tiga macam. Ada yang jisim, ada yang jirim, ada yang memiliki jisim dan jirim sekaligus. Kata mereka, kalau benda-benda mati itu hanya jisim saja benda-benda itu jisim. Ini ada ada wujudnya, ada anggota badannya. Tetapi tidak punya jirim, nggak punya roh. Sedangkan malaikat, jin, kata mereka jirim, nggak punya jisim, nggak punya badan yang bisa kita pegang, nggak ada. Badan nggak punya, rohnya punya. Tapi manusia, dua-duanya punya. Rohnya ada, jasadnya ada, jisimnya ada. Ada jisim, ada jirim. Sehingga kita berjalan hidup itu karena ada jirimnya, ada ruh. Kalau ruhnya dicabut, maka tinggal onggokan daging saja. Tinggal benda mati yang tidak hidup. Kemudian mereka berkata, makhluk ini jisim, manusia ini jisim. Maka Allah nggak mungkin jisim katanya. Jadi tidak mungkin Allah punya tangan, punya kaki, punya ini, punya itu, nggak mungkin. Lihat, mereka bikin koedah sendiri, kemudian mereka terapkan sendiri, kemudian mereka bantah Al-Quran, mereka bantah Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah dikatakan Allah berfirman, Allah berbicara. Kata mereka, oh tidak bisa. Masa Allah berbicara? Kalau Allah berbicara, berarti punya mulut. Kalau punya mulut, berarti punya lidah. Kalau punya lidah, berarti, berarti, berarti sama dengan makhluk. Jisim katanya. Ya bodoh kamu. Allah lebih mulia dari apa yang kamu bayangkan. Allah lebih tinggi, lebih sempurna dari apa yang kamu bayangkan. Buang semua yang kamu pikirkan. Allah berbicara tidak seperti makhluk berbicara. Allah berbicara tidak seperti kamu berbicara. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya, dengan ketinggiannya, dengan kemuliaannya, dan kesempurnaannya. Kayak apa? tidak kita ketahui dan tidak diberitahu maka kita jawab wallahu taala alam atau kita jawab seperti ucapan ulama bila kaifiyah tanpa menerangkan kayak apanya bila kaifiyah Ikhwan bin Azrullah berarti mereka menentang ayat dan hadis karena kaidah mereka sendiri kalau begini berarti begitu kalau begitu berarti salah ini ayat tapi kalau mau ditolak nggak mungkin ditolak jadi gimana? Kita takwilkan saja. Mungkin maksudnya menciptakan pembicaraan katanya. Mungkin maksudnya Allah hanya menciptakan pembicaraan kemudian Allah berikan pada orang lain. Atau Allah tiba-tiba menjadikan orang itu tiba-tiba paham. Bukan ngomong, bukan berbicara. Tiba-tiba Allah takdirkan, tiba-tiba orang itu paham. Gitu saja. Pokoknya tidak mau menerima kalau Allah berbicara. Katanya Syekh rahimahullah, ghayatuhu ya, puncak alasan mereka yang paling tingginya yakni paling pol alasan mereka itu, ya, tidak lain. Alasannya tajsim dan tashbih supaya jangan menyamakan Allah dengan makhluk, supaya jangan e, menganggap bahwa Allah jisim. Itu alasannya. Sehingga sungguh sangat mudah dibantah. Ya, karena para ulama berkata secara sepakat ahli sunnah bahwa Allah berbicara tentunya tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tidak sama dengan cara berbicaranya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara bukan bermakna berarti Allah cisim berarti punya ini punya mulut dan lidah dan sebagainya. Jangan jangan jangan. Itu dari kamu sendiri. Dalam Al-Qur'an tidak begitu, dalam hadis tidak begitu dan ulama ahlu sunnah tidak mengatakan seperti itu. Mereka menyatakan selalu dengan kalimat bila kaifiyah, bila kaifiyah, bila kaifiyah. Tanpa kita ketahui seperti apanya. Tanpa kita ketahui bagaimana berbicaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Nasolah taufiq wal afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilan asakurka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.